Pada perjumpaan ini, insya Allah kita akan membahas ucapan Imam Zani alim ala arsyi fi majdihi bidatihi. Beliau itu tinggi di atas arsnya. Dalam kemuliaannya dengan zatnya. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau alim ala arsy fi masjidihi bidatihi menjelaskan keyakinan al sunnah wal jamaah tentang ketinggian Allah di atas ars. Bahkan juga dalam buku lainnya, sebagaimana diriwayatkan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar pernah mengatakan la yasihu li ahadin tauhidun hatta ya'lam anna Allah 'ala al-'arsy bi sifatih tidak sah <clears throat> seseorang tauhid seseorang tidak sah tauhid seseorang hingga mengetahui atau meyakini bahwasanya Allah itu ada di atas arsnya dengan sifat-sifatnya. Jadi dia menyampaikan dalam buku mereka dia alun ala arsy dan pada yang lainnya mengatakan tidak sah tauhid seseorang sampai mengetahui atau meyakini bahwa Allah itu ada di atas ars dengan sifatnya. Artinya dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kalau beliau tidak sah tauhid seseorang sampai meyakini bahwa Allah itu di atas arsy. Sehingga ini juga bantahan yang cukup tegas terhadap mereka yang mengatakan Allah ada di mana? Dan kalau beliau dalam kitab beliau ini, alim ala arshihi fi masjidhi bidatihi mengungkapkan tiga masalah dalam akidah al-sunnah wal jamaah yang pertama adalah penetapan sifat tinggi di atas arsnya. Yang kedua adanya patapan ars. Yang ketiga bahwa zat Allah zat Allah bersemayam di atas arsnya. Karena dia mengatakan alin ala arsihi mata seperti tinggi. Kemudian arsihi arsnya Allah ada dan bidatihi ada zat Allah di atas sehingga tidak ada di sana takwil bahwa Allah itu di arus apanya kekuatannya arus sumber kekuatan dan lain sebagainya kalau sebagian orang mengatakan bahwa yang di arus itu adalah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala bukan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala kita bahas dua tiga masalah ini ah, dalam waktu yang kita miliki insyaallah kita Yang pertama bahwa Allah berada di atas ars. Ini akidah disampaikan oleh lebih sebelas ulama ya, dalam buku-bukunya tentang permasalahan ijma'nya para ulama bahwa Allah bersemayam di atas ars. Sehingga Para nabi pun alaihi wassalatu wassalam punya yang sama dalam hal ini. Jadi bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun juga Nabi sebelum beliau pun mengatakan bahwa Allah di atas langit. Sebagai contoh Nabi Musa alaihissalam telah berdakwah kepada Firaun dan mengatakan Allah ada di atas langit. Sehingga Fir'aun dengan sombong sombongnya menolak dan mengingkarinya sambil mengejek Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan Fa'aqib li yahaman ala tini faj'al li surhan la'alli attalu ila ilahi Musa wa inni la dhunnuhu minal kadhibin Al-Qasas ayat 38 Fa'aqib li yahaman bakarlah wahai Haman ala tini untukku tengah dia. Faj'al li sorhan. Kemudian buatkan untukku bangunan tinggi. Apa namanya? Piramid sekarang. ini. Hmm? Di piramid. La'alli atau ila Musa. Hmm? Supaya aku bisa naik melihat Tuhannya Musa. Dan sungguhnya aku yakin bahwa Musa termasuk para pen ungkapan Fir'aun ini yang ingin naik ke atas piramid untuk melihat apa? Tuhannya Musa menunjukkan bahwa Fir'aun memahami dan dakwah dari Musa Allah di mana? Di atas langit. Menunjukkan bahwa matakan sifat Allah ada di atas adalah perkara yang sudah lama dan ajaran para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah mengulang lagi kisah dalam surat Ghafir, surat Ghafir surat Al-Mu'min ayat 36 dan 37 dengan lafaz yang sama dengan tadi. Wa qala Fir'aun, "Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fattali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunhu kadiban." Fir'aun, wahai Haman, buatkanlah itu sebuah bangunan yang tinggi. Dan kalian apa? Ada piramid yang cukup, cukup tinggi. Supaya aku sampai ke pintu-pintu. Yaitu pintu-pintu langit. Supaya aku bisa melihat Tuhan Musa. Sesungguhnya aku memandang Musa seorang penulis. Kita lihat bagaimana Musa alaihissalam meyakini keyakinan ini sehingga Fir'aun ingin mencoba membuktikan kepada Musa bahwa Allah di mana? Karena dia ingin nyampe pada pada pada masyarakatnya, pada kaumnya bahwa akulah Rabbu kumul a'la. Sehingga tidak ada Tuhan lain Fir'aun. Dan Fir'aun mengatakan Musa dusta. Mau bukti? Kita bangun bangunan. Kita naik ke atas. Untuk apa? Melihat Tuhannya Adakah orang yang lebih kufur daripada Fir'aun ini? Dan sekarang bila ada orang yang menolak Allah dan ars. Sama enggak dengan Fir'aun? Mirip, mirip. Mirip, kan? Mirip. Karena kita meyakini bahwa Allah tidak ada di atas langit. Tuhan adalah saya, bukan yang lain. lain. Itu Izzi dalam kitabnya Syarah tidak Tahawiyah mengatakan. Mereka kaum jahil yang mendustakan ketiadaan Allah di atas langit. Mereka yang sengatannya pengikut apa? Fir'aun Sedangkan yang mengatakan ketinggian Allah, zat Allah di atas langit, mereka lah berikut Musa, berikut Muhammad SAW. alaihi Dan juga mengatakan Fir'aun yang mengingkari Musa yang mengabarkan beroknya berada di atas langit. Sehingga Syekh Hasan Taimiyah rahimahullah taala ketika menyampaikan ayat ini mengatakan kadzdzaba Musa fi qawlihi inna Allah fawqa samawat. Fir'aun mengingkari mendustakan Musa. Dalil yang mengatakan Allah ada di atas langit-langit. Ternyata subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akidah ini sejak zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman Imam demikian tidak ada mengingkarinya. Dan setelah mereka belajar ilmu filsafat, munculnya ajaran dari Yunani, dari India dan sebagainya, maka muncullah pemahaman Allah tidak di atas apa? Oleh karena itu para ulama Al-Sunnah menjelaskan bahwa dalil yang menunjukkan Allah ada di atas puncak ketinggian, di atas arus, di atas langit berjumlah ribuan. Ribuan apa? Dalil. Lihat ucapan Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi pengarang kitab Ruhul Ma'ani di Tafsir Al-Quran Ditara Ruhul Tafsir Ruhul Ma'ani di tafsir Al-Quran. Kata beliau, wa anta ta'lam anna madhab as-salafi isbatul fawqiyyah lillahi ta'ala kama nassa alaihi al-imam al-tahawi wa ghairuhu wastadallu lidzalika bin nahwi alfi dalil. Kamu telah tahu bahwa madhab salaf adalah menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinaskan oleh Imam Tahawi dan yang lainnya dan mereka berdalil untuk itu dengan lebih seribu dalil. Jadi kata Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam satu syairnya dalam kitab Qasidah An-Nuniyah dia mengatakan ya awmana wallahi inna liqaulina alfan tadullu alaihi bal alfani Wahai kaum Demi Allah sungguhnya pada ucapan kami Yaitu Allah ada di atas Harus Memiliki seribu dalil Bahkan dua ribuan Bahkan ada dua Dua ribuan dalil kata Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala dan inilah yang jadi pendapatnya para ulama juga kata Taimiyah rahimahullah taala qala ba'du akabir ashab Syafi'i berkata sebagian ulama besar sahabatnya Syafi'i murid Imam Syafi'i fil Quran dalam Al-Quran saja al fudalilin au azyad ada seribu dalil atau lebih tadullu ala anna Allah Ta'ala alim ala al-khalqi wa annahu fawqa ibadihi. Menunjukkan bahwasanya Allah itu tinggi di atas makhluk-makhluknya dan dia di atas semua hamba-hambanya. Wa qala ghairuhu, yang mengatakan fi salatumi'atin dalilin tadulu ala dalika. Ada 300 dalil menunjukkan hal seperti ini. Jadi banyak dalil. Banyak mah dalil. Menunjukkan Allah berada di atas tapi subhanallah orang masih mau membantah dan tidak mau mengakui Allah di atas apa? Asyik. dari banyak dari ini Imam Abdul Izzi Al-Hanafi membawakan kepada kita sekitaran 20-an sisi pendalilan. Bukan dalil ya, sisi apa? Pendalilan. Yang disampaikan dalam kitab Syarah Akidah Tahawiyah. Kata beliau bahwa dalil yang muhkam menunjukkan ketinggian Allah semakhluknya itu hampir mendekati 20 macam dalil. Bukan dalil ya, macam apa? Dalil. Setiap macam banyak apa? Dalil. Dan kalau kita mau menjabarkan setiap macam dalil dengan dalil-dalil yang ada, maka akan bisa mencapai seribu dalil sebagaimana sampaikan oleh para ulama syafi'iyah dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Kita coba lihat dua buah dalil ini. Yang pertama, yang pertama, dalil tegas yang menyatakan Allah berada di atas dengan menggunakan kata fauqoh, fauqoh. ya, dan diawali huruf min. Huruf min. Coba lihat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yaquna rabbahum min fawqihim. Min ma fawqihim. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan milik Allah sajalah segala yang ada di langit dan di bumi berupa makhluk kemalasan dan para malaikat dalam keadaan mereka tidak sombong. Mereka takut kepada orang mereka yang berada di atas mereka. Ya. Min fawqihim yang ada di atas mereka. Dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. main min fokih. Juga Nabi dalam hadis yang sahih, riwayat yang Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'ad memberikan keputusan hukum kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah itu suku apa? Bangsa Yahudi di kota Madinah yang khianat ya, dengan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Ini perangi mereka dan mereka menyerah dan Nabi meminta saat bin Mu'ad untuk menghukum mereka. Nabi mengatakan laqad al-yawma fihim bihukmillahi alladhi hakama bihi min fawqi sab'i samawat. Min fawqi sab'i sama, samawat. Hadisnya sahih. Sungguh engkau wahai uh, saat telah menetapkan hukum hari ini dengan hukum Allah yang telah Allah tetapkan dengannya dari atas tujuh. Nabi mengatakan minko besar-besar. Dan langit satu aja, kan tengah banyak sekali ya, bang, Bedah-bedah langit bumi kita dengan matahari besar mana? Matahari berada di mana? langit dunia. Kemudian uh, matahari dengan asyirah, ya Allah, Rabbus Syi'rah, hmm, ya, itu kecil, lebih hebat, lebih tinggi, lebih besar asyirah, bintang syi'rah. Sehingga kalau antum lihat dan antum bisa kunjungan ke kota Madinah, ada namanya ma'raf asma'ul husna. Saya sampaikan benda-benda langit yang lagi, langit dunia. Satu. Belum lagi yang langit yang kedua, yang ketiga, sampai yang ketujuh. Baru ada apa? Arus yang ke delapannya. Setelah langit itu ada arus, baru kursinya Allah, baru Allah berada di atas arusnya ya, dengan sesuatu yang sesuai dengan sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, engkau wahai Muhammad telah menghukumi hukum yang telah tetapkan dari nah, dari sangat yang, yang ketujuh. Minko. Yang kedua, macam kedua, dalil tegas yang menyatakan Allah ada di atas dengan menggunakan kata tanpa diawali huruf min Tanpa apa? Min hanya pokok saja. Contohnya Al-An'am ayat 61. Wa huwa al-qahir fawqa ibadi. Wa huwa al-qahir yang maha kuasa fawqa ibadi. Di atas semua hamba-hamba. Ibad eh? ibad jadi semua makhluk makhluknya. Al-An'am ayat 61 ya. Dan juga 18 juga ada Dua ayat di Al-An'am. 18 dan 61. Wa al qahir fawqa ibadi. Al-An'am. Macam yang ketiga. Macam yang ketiga. Dalil tegas yang menyatakan sesuatu naik pada Allah Subhanahu wa taala naik dengan lafaz ta'ruju. Araja ya'ruju. Ta'ruju. Ain ra'ja jim. Hmm? Contohnya dalam surat Al-Ma'arif Al-Ma'arif ayat 3 sampai 4. Minallahi dil ma'arif. Apa itu ma'arif? Ta'rujul malaikatu warruh ilaih para malaikat dan ruh itu Jibril naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Mujahid murid Ibnu Abbas Mujahid bin Jabir ini dari suku barbar, suku di Afrika. Murid daripada Imam Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu mengatakan Dil Ma'arif adalah para malaikat yang naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sahih Bukhari. Jadi minallahi dzil ma'arij. Apa itu ma'arij? Yang ta'rujul malaikat wa ruhu ila ilaihi. Fi yamin kana daru al sana. Juga dalam hadis yang sahih juga disebutkan hadis yang muttafaqun alaih Nabi bersabda ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yastami'una fi salatil asri wa salatil fajri bergantian menjaga kalian malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul pada sholat asar dan sholat fajar, sholat subuh. ya ya'ruju ila ya ya'ruju dina batu fikum. Kemudian naik malaikat yang bermalam bersama kalian, malaikat malam. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah hanya pada mereka. Dan Allah maha mengetahui tentang hal itu. Fayaqul, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqul, taraknahum wa hum Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Wa atainahum wa hum Dan kami datang mereka dalam keadaan sholat. Artinya, para mereka turun ke langit dunia. Turun ke dunia. Untuk apa? Mencatat dan menjaga manusia. Ada mereka malam, ada mereka adalah siang. Kalau mereka siang, mulai kapan datangnya? Soal subuh dah datang. Kemudian apa? Asar selesai. Yang malam, asar datang, pulang apa? Subuh. Dan Nabi dan Allah tanya pada mereka, Bagaimana hamba-hambaku kamu tinggalkan? Kata mereka, kami ciptakan mereka dalam sholat. Dan kami datang juga dalam keadaan. Ini keutamaan apa? Sholat subuh dan sholat. Langsung malaikat malam dan siang lihat semua amalan kita di dua sholat tersebut. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i yang dapat julukan Imamul Imam. Imamul Imam zamannya mengatakan dalam khabar hadis ini telah jelas dan sahih bahwa Allah Azza wa Jalla di atas langit dan bahwasanya para malaikat naik menuju Allah dari bumi. Tidak seperti persangkaan orang Jahmiyah dan Mu'tazilah penolak sifat Allah Subhanahu lihat dari ya, kitab Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah halaman 321. Jadi jadikan araja itu adalah sesuatu yang naik ke atas. Namakan mi'raj adalah apa? Nabi dari bumi ke langit. Ya. Isra dari apa? Mekah ke Betul Maqdis. Karena malam hari. Isra adalah dari malam hari dan derajat ke atas Isra dan Mi'raj. Ya. Dan ini di eh, peringati oleh kaum muslim Indonesia tidak pada tanggal 27 Rajab saja bahkan sampai sahabat itu ini peringati Isra dan Mi'raj. Dan mungkin sampai Ramadan saya mau buat adalah peringati Isra dan dan Mi'raj. Sekarang demikian. Menurut Nabi demikian. Karena Nabi tanggal 12 Awal. Perayaannya kapan? Bebas. Be bebas sampai ha? Sawal pun boleh. Maulid. Yang keempat, saya nggak bacakan contohnya, ya. contoh saja. Nanti bisa buka aturan lagi untuk memperbanyak orang Dalil ini. Yang keempat, dalil tegas yang menyatakan sesuatu naik kepadanya dengan menggunakan kata so'ada yas'adu. Tadi apa? Araja yahruju sekarang so'ada yas'adu. Yang menunjukkan bahwa Allah itu pasti di atas dan tidak mungkin berada di bawah bagaimana makhluk. Lihat contoh. Surat Fatir. Surah Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimu qayyin. Kepadanya lah naik perkataan perkataan yang yang baik. Kira-kira perkataannya itu ke bawah atau ke atas? Dan juga ada contoh dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ittaqu da'watal mazlum hati-hati dengan doanya orang yang dizalim fa innaha tas'udu ila ila Allah ka'annaha syararatun doanya orang yang mazlum ini akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia adalah percikan Kata Imam Al-Nawawi dalam kitabnya Radio Qadir Ucapan bagaikan percikan api adalah cepat sampainya cepat terkabulnya karena doa ini adalah doa orang yang dalam keadaan terdesak majnun. Artinya adalah doa itu menaik bagaikan apa? Percikan Cepat nggak? Cepat sekali. Makanya hati-hati antum berdoa dalam keadaan apa? Juga para Justru demikian kalau doain suaminya jangan doa yang yang jelek, doa yang bagus. Ya. Minta sama Allah suaminya dirubah jadi soleh. Karena kalau doa yang makbul, yang bahagia siapa? Yang berdoa juga. Karena dalam rumah tangga susah, nggak ada kedoliman, susah kayaknya zaman sekarang ini ada batas tas'adu ila Allah, artinya naik ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dalil tegas yang menyatakan sebagian makhluk diangkat kepadanya dengan menggunakan kata rafa'a. Ini kelebihannya bisa bahasa. Berbeda-beda dalam makna sama tinggi naik tapi tiga kata tidak sama secara mutlak sehingga sesuatu yang diangkat ke atas langit menunjukkan Allah mana di atas Allah berfirman bal rafa'ahu ilaihi tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepada Juga Allah ya Isa ini mutawafikan wa rafi'uka Ketika ketika Allah berfirman, wahai Isa, sungguhnya aku menyampaikan kamu kepada akhir ajal dan mengangkat kamu kepada Artinya Isa nggak dimatikan, tapi disampaikan. Kapan artinya Nabi Isa? Setelah bunuh Dajjal, ya, dan setelah terbunuhnya Yajud dan Dan Allah mengangkat Isa ke atas Kira-kira yang mengangkat selangit itu di mana adanya? Di atas. Di Kemudian yang keenam. Yang keenam. Dalil tegas yang mengatakan ulu, kalimat ulu tinggi. Seperti Firman Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 22 255 255 ya. Wa huwal aliyyul azim. Di mana ini? Ayat kursi. Ayat kursi. Wa huwal aliyyul azim. Dan dia yang maha tinggi lagi maha juga adalah surat Sabah ayat 23. Wa huwal aliyyul kabir. Wa Al-Aliyul Kabir dan sabah tiga juga ada Asyura ayat 51 ayat uh, eh, surat surah ayat 51 Innahu Aliyul Hakim Innahu Aliyul Hakim bahkan kita ketika sujud apa zikirnya Subhan Rabbiyal A'la Subhan Rabbiyal aku. Menunjukkan Allah itu di, di atas segala makhluk makhluk. Yang ketujuh, dalil yang menyatakan Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang diturunkan pasti dari apa? Atas ke Oh si bulan pangkatnya diturunkan. Artinya apa? Dari peti ini orang rendahan dan seterusnya. Lihat di antaranya adalah surat Al-Asma ayat 1. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan maha bijak. Juga Khafir Al-Mu'min ayat 2 Tansilul kitabi minallahil azizil alim Ada juga Fusilat ayat 2 Fusilat ayat 2 Tanzilum minar rahmanir rahim Juga ada dalam Musnad ayat 42 tanzilun min hakimin hamid. Dan dalam An-Nahl ayat 102 102 ada Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi juga surat Dufan ayat 3 Inna anzalnahu fi laylatin Mubarakat inna kunna munzirin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin ada ada anzalna nazzala tanzil ya yang bukan aku antur dari atas kan? bawah dari Allah ke langit yang dunia ini kemudian baru disampaikan malaikat itu ke kita semua dalam 23 tahun lalu. Yang kedelapan, dari tugas yang menguruskan sebagian makhluk dikatakan berada di sisi Allah dan dari yang menunjukkan sebagian makhluk lebih dekat dari yang lainnya. Contohnya adalah Innal ladina inda rabbik. Sebenarnya malaikat yang si Tuhan Tuhan. Dan juga falladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahar la yasamun wa hum la yasamun. Malaikat itu ya Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah siang dan malam tanpa bosan bosan. Tidak ada jemu juga ungkapan Aisyah istrinya Fir'aun seorang wanita yang solehah masya Allah ya di bawah kekuasaan laki-laki yang paling dan dia istiqomah dengan iman dan takwanya sampai Allah akhirnya memisahkan kedua dan dia adalah wanita yang mampu menyelamatkan Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibunya Musa khawatir dengan Musa, maka Allah minta untuk dibuatkan tabu kotak ya, simpan di sana kemudian lemparkan ke sungai ini. Bin Allah bawa tabunya sampai ke Fir'aun. Dibuka oleh Fir'aun ada bayi Bani Israel Tahu nggak? Crown Israel tahu, tahu. Serba ini beda dari Kipti, beda suku, beda ras. Kipti sama Smith itu bukan bukan Smith. Kan? Karena bagi Israel pro Nabi Yakub, sedangkan Kipti bukan Nabi Yakub. Tahu? Dia bangun Israel. Ketika mau dibunuh oleh Fir'aun, siapa yang melarang? Istrinya, Dia yang melarang. dulu, jangan bunuh dulu. Dan Fir'aun yang sudah punya keputusan membunuh semua bayana, bayinya lah, bayi Israel, bisa kalah dengan permintaan seorang wanita. Berarti ada hebat Artinya seorang diktator kayak Fir'aun ya, yang demikian tegasnya merintahkan semua bayi laki-laki bang Israel wajib dibunuh. Dan buat yang wanita biarkan hidup. Itu sanggup tidak membunuh Musa. Hanya permintaan seorang wanita seorang Maka kita itu demikian hebatnya bila bisa menggunakan kemampuannya ya, untuk kebaikan suami dan juga kaum laki-laki. Kata dia, Rabb bin li'in jaga baitan fil jannah. Ya Rob, bangunkan untukku rumah indah sehingga rumah di sorga Wali Indah artinya apa? Dekat dengan koi. Demikian juga walahum man fis samawati wal ardi wa man indahum. Tadi yang tahrim ayat apa? 11. Yang doa Syekh Ali At-Tahrim ayat 11. Dan Nabi sendiri mengatakan Sahih Bukhari Muslim, lama qadallahu al qalqa kataba di kitabihi fahuwa indahu fawqal as, inna rahmati ghalabat ghadabi ketika Allah telah menciptakan makhluk semua maka Allah menulis dalam kitabnya dalam keadaan kitab itu di mana sisi Allah fawqal as, ya terang arsh Inna rahmati Walabat bani. Sungguhnya rahmat itu mengalahkan apa? Keburukan Juga satu kegembiraan kita semua bahwa Allah itu rahmatnya lebih besar daripada keburukan Sehingga yang harus Allah lakukan Allah maafkan Karena rahmatnya lebih luas daripada kemarahan. Bahkan mengalahkan kemarahan ada pada Allah Subhanahu Dan yang kesembilan. Dalil yang mengatakan Allah Islama, Islama dalam Al Quran banyak sekali, banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah surat Al Mulk ayat 16. Amintum man fis sama yakhsifa bikum Allah fa idza tum apakah kamu merasa aman? Man fis sama kepada zat yang ada di atas langit. Siapa ini? Allah Subhanahu Ayat itu Allah Menjungkir balikan bumi bersama kamu Artinya bumi di, dibalik. Faida hiatan dalam keadaan bumi terbang tiba-tiba tergoncang. Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ar-Rahimuna Yarhamu Rahman Irhamu Ahlal Ardi Yarhamkum man sama Ar-Rahimun orang-orang yang penyayang yang punya rahmat di hari akan Allah rahmati mereka dengan Ar-Rahman artinya zat yang rahmat sangat luas merahmati mereka Irhamu ahlal ardi rahmatilah sayangilah penduduk bumi baik itu hewan, manusia, tumbuhan, ya, nanti yang tidak disenangi Yang ke sepuluh Dari tegas yang mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. ada tujuh ayat dalam Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu al asis istiwa. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 50. Allah berfirman, "Inna rabbakum Allahul Ladi khalaqa samawati wal ardu fi sittati ayyam." Thumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam Kemudian bersemayam di atas Jadi bumi dan langit Allah ciptakan selama enam hari itu sudah berikut isi, Dimulai pada apa? Hmm? hari. sepuluh hari Jumat. Kapan mulainya? Hari Minggu ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dimulai hari Minggu kemudian dalam Jumat selesai. Orang Yahudi saking hebatnya, saking, saking sombong dan kufurnya mengatakan Allah pada hari Sabtunya libur kecapean. Sehingga Pak Allah ayat wa masani itu Tidak pernah itu kami rasa lelah maka mereka buat itu hari Sabtu. pun orang Yahudi ya kan? ini Kita? Juga. Mana duluan? Cuma duluan, belum? Jadi Allah saja menciptakan langit dan bumi pada hari dan Allah ciptakan Adam pada hari dan Allah selamatkan Nabi Musa dari Firaun hari Juga yang kedua pada surat Yunus ayat 3. Yunus ayat yang ketiga. Ya, sama dengan Allah Inna rabbakumullahu الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش sama kemudian pada saat Al-Qur'an ayat 59 Al-Qur'an ayat 59 Allazi khalaqa الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام lebih jelas. Karena ma bainahuma fi sittati ayyam ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا هذا استوى على العرش. Tiga ya. Kemudian yang keempat, surat Toha. Surat Toha. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ar-Rahman alal tawa Kemudian yang ke enam, yang ke Lima ya. Yang kelima surat Yusuf ayat dua. Surat tiga belas ya. Surat Ar-Ra'd ayat ke dua. Bukan musafir apa Allah berfirman Allahul ladzi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawna thumma istawa 'alal 'arsy. Istawa al 'arsy. Kemudian surat As-Sajdah ayat 4. As-Sajdah ini surat ke-32. Ayat yang keempat. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Yang ketujuh pada surat Al-Hadid. Al-Hadid itu surat ke lima puluh tujuh. lima puluh tujuh ayat yang ke empat هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير هذا ثم استوى على العرش tujuh ayat langsung wafatnya mirip dan sama. Oleh karena itu Imam Al-Hafidh Al Ghazir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al-Alim mengatakan pandangan kami yang pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini adalah pandangan salafus saleh seperti Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Laif bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi atau Rahuya dan imam lain sejak dahulu hingga sekarang yaitu membiarkannya seperti apa adanya tanpa takdir tanpa tasbih tanpa takdir dan setiap makna zahir yang berketelambenan orang yang memahami musyabihah maka mana itu sangat jauh dari Allah Subhanahu Karena tidak ada sesuatu pun dari sifat Allah yang menyerupai. Laisa kamitslihi Syekhul mustaqim Basya Kata beliau, Tentang kelahan sebagaimana yang dilakukan imam, Pak imam di antaranya oleh Imam bin Hamad al-Khuzai yang mengatakan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan makhluknya maka ia kafir. Dan barang siapa yang mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya maka ia telah kafir juga. Ya. Kata beliau demikianlah pendapatnya beliau bahwa beliau menetapkan Allah yang telah harus tanpa nanya-nanya bagaimana apa dia duduk berdiri nggak ada. Pokoknya kita hanya menggunakan nas sebagai apa? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Yang ke-11 masih banyak masih lagi ya. Yang ke-11 dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan ketika berdoa. angkat Angkatannya kemana? Bahkan yang berdoa pun merasa bahwa Allah di atas ketika berdoa. Nabi bersabda, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifra. Sungguhnya kalian Allah Ta'ala Maha Pemalu lagi Maha ia mau pada hamba hamba Jika hamba itu mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan dalam keadaan hamba kosong tanpa adanya balasan Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan. Yang ke-12 dalil yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap Kapan itu? Di sepertiga malam. Yang dia menunjukkan kalau turun mesti dari atas. Enggak mungkin turun dari dari bawah. Dari atas. Nabi bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila as-sama'i Hina yabqa thuluthul lail akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajib lah. Ma yas'alni fa u'tiyah. Ma yastaghfiruni fa aghfir lahu. Allah kita turun ke langit dunia siap ketika tersisa sepertiga malam dan mengatakan siapa yang berdoa padaku aku akan kabulkan siapa minta memberi dan siap mengharapkan yang adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dekatnya Allah dengan Rasulnya ke langit dunia pada malam tersebut menunjukkan istimewa waktu tersebut untuk waktu semuanya untuk yang tiga perkara pertama doa yang doa Allah kabulkan yang kedua mohon kepada kita apa saja akan Allah berikan yang ketiga, mohon ampun bahkan ampuni. Maka para ulama mengatakan bila anda berada di segitiga menteri menjelang apa? Subuh waktu yang terbaik adalah beristighfar, berdoa daripada membaca Walaupun bacaan apa? Abdul, zikir, tapi untuk menjelang subuh itu yang paling baik adalah dengan beristir. Sampai Allah memuji dengan mengatakan wal mustadzirina bil Orang yang beristighfar di waktu sahur. itu kan? Sahur. Jam berapa jam? Sahur. Jam dua menjelang apa? Jam 4 Jam 4 waktu apa? Terus tanggal 5 sudah apa? Mau oh, itu sejaman sebelum sejaman terus sebelum ada sebelum waktu sebelum waktu jangan jam satu sudah sudah makan sahur ya kemudian apa? Saya berusaha belum makan malam makan apa? dan tidak sebagai utamaan makan sahur yang penuh berkah. Kemudian yang ketiga belas ada syarat langit yang disampaikan Rasulullah SAW yang cukup panjang dalam riwayat Muslim. Ada padanya ucapan para sahabat qalu nashhadu anna qad balagta wa adaita wa nasahta kami bersaksi bahwa Muhammad telah menyampaikan dan mengamalkan dan telah bernasih. Faqala istahi sababa dan dia mengambil isyarat yang penunjuknya. Ini dan isbi ini kalimat jari ada 10 kali bacaan. Ada istri isbah isbu ada lagi asba asli asbu ada usbu usbi usba dan apa suba jadi kalau antum baca kata isbid itu semua antum baca benar semua tidak ada salah ini apa yang dibaca seluruh baca nah, dari kita ini adalah sepuluh juga jadi kalau antum baca buku tentang kalimat istri atau usul sama. Ya. Boleh semua, bebas. Tidak ada yang salah baca ah, huruf ah, apa ah, jadi jemaah kita ini. Kemudian maka dari yang yarfa'uha ila sama Wayang kutuha pada manusia. Ya. Allahumma syahad, Allahumma syahad ya. Ya Allah ya. bersaksi. Ya. Allahumma syahad, Allahumma dan Nabi juga ah, ke atas. Yang keempat belas, dalil yang menunjukkan menanyakan ayat Allah di mana Allah seperti dalam Muawiyah bin Hakam hmm, yang punya kuda yang biasa mengembalakan kambingnya di daerah Uhud dan Al Jawani ini dekat Uhud cerita Lalu pada hari pada satu hari ia berbuat usaha. Ia pergi membawa seekor kambing, hmm, kemudian hilang maka Muawiyah bin Hakam menampar anak tersebut. Menamparlah anak tersebut. Lalu eh, Muawiyah lapor ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan hal tersebut. Dan dia memohon Rasulullah, apa yang harus aku bebaskan budak tersebut? Maka beliau datang dan hanya berdoa Aina Allah? Di mana Allah? Dan jawab samadi. Aina uh, siapa saya ini? Man ana? Siapa saya ini? Anta Rasulullah. Allah Rasul Rasul. Maka dia mengatakan, "Ihditha fa innaha mu'min." Karena dia kan menunjukkan bahwa mudah wanita tersebut disampaikan tadi mukmin dia, mukmin. Kenapa? Karena kedua keyakinan. Allah selain dan apa? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Sehingga Imam Zahid mengatakan inilah kita berikan bahwa siapa saja yang ditanya di mana Allah maka akan dibayangkan dengan fitrah bahwa Allah di atas langit. Sehingga dalam hal ini ada dua bang, dua faedah. Pertama, boleh tanya ke orang di mana yang kedua, orang itu harus menjawab di atas Yang ke-15 Dalil yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membenarkan orang yang mengatakan bahwa rohnya di atas langit Dan beliau menyatakan orang tersebut beriman. Seperti yang ke 14 tadi. Bedanya adalah pertama apa? Pengakuan seorang kuda Allah atas langit. Sekarang adalah pembenaran Nabi kepada dia dan dia adalah Kemudian ke-16 dalil yang menyatakan bahwa Allah mengisahkan Fir'aun yang ingin menggunakan tangga ke arah langit agar dapat melihat Tuhan yang Musa. Lalu Fir'aun mengingkari keyakinan Musa mengenai keberadaan Allah di atas. Sampai pada apa? pada awal. Yang ke-17, ke-17, ada berita dari Nabi Muhammad SAW yang mengisahkan tentang Isra dan Mi'raj. Bahkan beliau mengisahkan apa? Bolak-balik ketemu Musa dan Allah. Datang 50 balik, salat ketemu Musa. Jangan berat. Umar gak kuat. Minta sama Allah, Naik ke atas. Itu apa? Ketemu Allah wajibkan sampai akhirnya orang masih Perintah lima kali sehari. Ini masih berat bagi kaum muslim. Lima kali sehari masih berat. kali berapa kali sehari. Ya. Kebayang antum sholat lima puluh kali satu bisa enggak? Bisa. Hmm. Baik, sekarang misalnya uh, subuh empat dua qobliyah dua apa wajib hmm? dua kali sudah kalau antum sudah berduha berapa kali delapan sepuluh kali hmm. duhur empat dua dua empat dua sudah berapa kali sudah tiga belas empat belas kali empat belas kali salat asar kopiahnya dua dua empat rakaat kopiah asar siapa yang menjaga empat rakaat sebelum asar maka lah Allah jauhkan ini tambah lagi asarnya empat rakaat sudah tujuh belas kali maghrib isya saat malamnya Itu dua puluh kali seperti ya itu tidak kerja lagi Setinggi tinggal jadi salah bersama selama yang puluh kali satu satu Nabi Muhammad sangat terhormat sama umatnya sehingga dia minta terus kepada Allah sampai lah dikasih minta. Nah, Ustaz Syarif ini juga kelemahan. Mereka ceritakan setiap tahun sampai jalan Oh Nabi itu naik ke langit jaga kan? tujuh ke Sidratul muntah. Di mana itu? Di Bohars. adat Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana itu? Di mana-mana. Kalau di mana-mana tentunya tidak usah jauh-jauh ke atas langit. Nabi Isra dan Mi'raj. Tapi subhanallah yang namanya kesombongan dikasih ayat, kasih dalil, tidak mau juga menolak. Padahal mereka tiap tahun merayakan Isra dan Mi'raj ya, dan dikisahkan Nabi itu naik ke atas langit ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ini Di atas langit. Yang ke-18 Berbagai macam dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa penduduk surga melihat Allah Ta'ala Nabi SAW menghabarkan bahwa penduduk surga akan melihat Allah. Sebagaimana mereka melihat dalam rembulan di malam tanpa dihalangi Kira-kira kalau Allah Nabi katakan kita itu melihat bulan. Di mana bulan itu? Di atas. Di dan para penduduk surga ini akan melihat Allah Subhanahu wa taala akan melihat bulan purnama di malam hari yang tidak butuh berusaha usahakan untuk melihat seluruh dunia mampu melihat dengan bulan purnama tanpa harus dengan sikut sikutan tanpa macet apa macet pohon atau menunjukkan bahwa kita nanti bila Allah berikan diri adalah sabar. Semoga Allah mudahkan itu. Kemudian melihat Allah maka kita dengan sangat mudah sekali sebagai kita lihat dalam purnama yang mudah kita jadi ini hanya bar tasbih cara, bukan tasbih ya, dekat Allah dengan bulan Kalau seandainya Allah di mana-mana, buat apa para penduduk surga itu mendoakan kepala ke atas? Ini dalil tugas tentang apa? Yang ke-19 Akal yang sehat Menunjukkan kepastian bahwa Allah Memiliki sebagian sempurna Dan tidak mungkin Allah memiliki sebagian Sifat maha tinggi dan maha di atas adalah sifat yang sempurna. Sedangkan sifat rendah dan di bawah sifat rendah. Mana lebih sempurna? Bawahan sama petinggi. Petinggi. Ya demikian bahwa kalau manusia saja menyatakan bahwa Allah itu mesti maha. Segala lagi, Zakat hmm? Zakatnya tinggi atas Yang kedua, fitrah manusia. Fitrah manusia. Tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah atau minta tolong kepada Allah dan sedang melakukannya kecuali pasti hatinya mengarahkan hati kita ini ada dua mengarahkan tidak mungkin yang mohon dengan khusyuk hatinya kemana-mana ke kiri ke kanan tepat ke bawah mesti ada apa? yang ke-21 satu hikmah kaum muslim ada ijma kaum muslimin Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala bahwa ada di sana ijma para sahabat tabi'in dan imam Islam bahwa Allah berada di atas seluruh langit miliknya dia bersemayam di atas dan ini sangat masyhur sekali di antara ulama yang menyebutkan isma ini adalah Imam Al-Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah. Kata beliau, "Kunna wattabi'una mutawafirun naqulu inna Allah azza wa jalla fawqa 'arsyihi." لما وردت في سنته من صفاته Kami dulu ketika jumlah para tabiin sahabat mengatakan bahwa Allah yang maha tinggi berada di atas ars. Kami mengimani berita tentang sifat sifat Allah yang ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Yang kedua Imam Qutaibah bin Said Yang gelang dengan uh, eh, Ismail. Imam Qutaibah bin Said bin Jamil bin Khalid Al-Ba'lani Al-Baghlani hmm? yang hidup antara tahun 150 sampai 240. Jadi ya dia mengatakan Hada qaulul a'immah fil Islam wa sunnah wal jannah. Inilah keyakinan para imam Islam ahlu sunnah wal jannah. Na'rifu Rabbana istama sama sabi'ah al arsh. Kami tahu Rob kami berada di langit yang tujuh di atas arsy. Kama qala jalla jalaluh sebagaimana firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan Imam Qutaibah bin Sa'id ini terkenal. Terkenalnya sebagai ulama besar zaman dan menjadi murid Imam Malik, murid Imam laits dan yang lain-lain. Yang ketiga Imam Zakaria Sadi agama Islam Kabasor dan termasuk gurunya Abdul Hasan Al Sedangkan dia asal ini wafat tahun 307. Dia mengatakan al-qaulu bis sunnah illati ra'aitu 'alayha ashabana ra'aitu 'alayha ashabuna al hadis alladziina laqinahum anna Allah anna Allah ta'ala ala arsi di samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa Ia Keyakinan dalam akidah yang kami lihat dimiliki oleh ashabul hadis yang pernah kami temui bahwa Allah berada di atas arsnya, hilangnya mendekat dari makhluknya dengan yang dia yang keempat ada imam Battah Al-Ukburi yang bukunya di Bagas Surah dibaca oleh Ustaz Al-Ihsan dan uh, Roja TV biasanya setiap hari Selasa atau Rabu saya dalam kitabnya Al-Ibana Al-Syari'atil Firqatil Najiyah dia buat bab iman bahwa Allah berada di atas arsnya terpisah dari makhluknya dan ilmunya mencakup seluruh makhluk kata beliau ajma' al muslimin min as-sahabah wa tabi'in wa jami' ahli ilmi min al-mu'minin anna Allah tabaraka wa ta'ala ala arsyihi fawqa samawati ba'inun min khalqihi wa 'ilmuhu muhitun bi kaum muslimin sepakat dari sahabat tabi'in dan semua ulama-ulama kaum ini bahwa Allah tabaraka wa taala itu di atas ars di atas langit-langitnya terpisah dari makhluknya dan ilmunya mencakup segala sesuatu. ولا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من امتحن مذاهب الحلولية tidak menolak dan tidak mengingkarinya kecuali orang yang mengikuti mazhab Huruliyah. Mazhab Huruliyah Indonesia ini diambil oleh sesi Jenah. Allah bersemayam di makhluk. Wahum kaumun zahat ulubu wastahwatuhum syayatin famarakum min ad-din wa qalu inna tahu la yakhlu minhu makan. Mereka adalah kaum yang hati mereka telah sesat, telah menyimpang dan syaitan telah menarik mereka. Mereka keluar dari agama. Mereka mengatakan Allah zatnya ada di mana-mana. Artinya tidak ada tempat kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidahnya al ini dan juga Ibnu Arabi Ibnu Arabi eh, ya, uh, dalam beliau ya, al Arab Abdul wal Abdul Rabbu wal Abdul Rabbu ya laita syi'ri man mukallaf kata dia Allah yang hamba hamba lah Allah kok bagaimana dikasih syariat lagi sehingga mereka punya yakin bahwa Allah itu ada pada hambanya, hambanya adalah Allah sendiri. Ya, artinya apa? E, bergabung antara Allah dan makhluknya itu sendiri. Sehingga apa? Kalau demikian yang terakhir, syariat itu? Maka ada istilah orang itu dalam sufi yang, yang menyimpang sampai bertahapan tidak mau beramal syariat, tidak sholat, tidak macam-macam, nah, bahkan sudah saya adalah roh, roh adalah tidak ada gunanya ibadah sempurna. Dapat sempurna mengenai Allah. Yang kelima Imam Abu Umar At-Talmanki Al-Andalusi yang hidup pada tahun 400 339 sampai 429 dalam kitabnya Al-Usul ila Ma'rifatul Usul Ajma'al muslimin min al sunnah. Kaum muslimin dari sunnah itu sepakat bahwa makna wa wa ma'akum aina ma kuntum adalah annahu ilmu. Ilmu yang ma'akum aina ma Wa anna Allah Subhanahu wa taala Fokus as-samawati bi mustawin ala arsy Ada di atas langit dengan bersama Bersemayam di atas arus kehibasan. Bagaimana ya, Enggaknya. Yang keenam, waktu sudah meninggal melawan Lut ya. Yang keenam adalah Abu Uthman Asqabuni yang wafat tahun 149 dalam kitabnya Ashabul Aqidah Ashabul Hadis. Kemudian ada imam yang ketujuh Imam Abu Nasr as -Siddi. Abu Nasr as Kemudian Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asbahani yang wafat tahun 336 Hijriah. Yang ke, yang kesembilan ada Abu Zur'ah Al razi dan Abu Habib Al razi dan kitabnya Kitab Razi dalam Ar-Rasi. Yang ke-10 ada Imam Ibn Abdul Bar, Bapak tahun 93 ini ya. Yang ke-11 ya, Al-Imam Ibn Husaimah Ibn Husaimah yang tahun 311. Ini ulama-ulama yang menyampaikan izna ya. Allah ada di atas arsy. Dan ada juga kalau kamu mau gali lagi ada mungkin seratus pendapat sahabat, tabi dan juga ulama-ulama bertanya Allah di atas arus. Waktu kita tidak mencukupi ya, untuk menyampaikan semua. Yang jelas teman-teman bahwa ternyata para ulama sepakat mengatakan Allah itu berada di atas arus tinggi di atas arsy. Apa sih faedahnya kita kenal ini? semua? kita Inilah akan membuat kita itu dekat dengan yang maha kuasa dan merasa awas Karena zat yang tinggi di atas kita akan mampu melihat kita. Seluruhnya nggak ada yang bisa disembunyikan. Makanya bersemua CCTV, di mana adanya? Di mana? Atas. Atas. Yang berikutnya, nanti kita berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita menghadap Allah Maha Dalam sholat kita sujud akan nampak kita rendah di hadapan zat yang maha maha tinggi sebenarnya lebih ta'ala sampai akan muncul juga keyakinan bahwa Allah yang maha tinggi bila ingin menghancurkan kita mudah nggak apabila kita menjadi perubahan sains melihat bola bumi kecil bayangkan kalau Allah kehendaki matahari copot dari kaderan bumi kan? Tidak ada. Jadi tidak hanya sekedar ya, kita yakin Allah itu dari langit yang tertuju ya, kecuali apa ada sana mereka besar kepada kita sehingga kita senantiasa berawasi dan merasa Allah Mungkin demikian insyaallah jumpa kita pada hari ini dan mohon maaf Ramadan saya libur tidak keluar kota. Sehingga kita berjumpa pada pekan kedua Agustus. Sebab pekan kedua Juli itu masih lebaran. Banyak yang masih di tengah perjalanan dan saya nggak mau membuat tambahan lela masnya lalu lintas. Jadi insya Allah pada pekan pada depan dan bulan berikutnya kita libur, ya, kita libur tidak ada kajian. Pengennya cuma hanya Ramadan, tapi karena pas juga pada ahad keduanya itu atau ke Sabtu kedua saya eh, pakai Sabtu yang enggak aja. Ya. Sabtu keduanya itu itu baru lebarannya belum belum lama masih di pekan pertama pekan masih pekan pekan sehingga tidak mungkin datang untuk uh, yang jauh ketika jalan padat ini penduduk Jakarta yang pulang ke Jakarta kembali demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesaikan yang satu. e, ternyata ya kalau kita mau syarat punya ulama itu panjang karena mereka menggunakan bahasa sedikit tapi kaitannya sangat banyak dan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menulisnya secara Hamzah ini dan uh, dalam proses itu perbaikinya dan mudah kita bisa untuk memiliki paling dahulu untuk bacaan di rumah tentang syarat sunnah Imam Al-Ghazali. Saya melihat bahwa kita wajib merujuk ya, uh, akidah kepada ulama-ulama yang terdahulu agar mengatakan bahwa kita tidak hanya mengandalkan ilmu Taimiyah. ada orang yang sebelumnya Taimiyah yang sama dengan akidah itu Taimiyah sudah kita sini. Karena dulu hanya ada ya, ini adalah akidahnya itu yang bukan agama kaum kaum muslim. Ternyata ulama sebelum dia sudah sama dengan kita yang beliau sampaikan. Allah alam. Ada ada soal pertanyaan? seluruh penduduk surga pasti melihat, bukan bisa, pasti melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia masih penduduk surga walaupun di pojok. Ya, artinya surga yang paling rendah ya, itu tetap selama ia penduduk surga maka ia bisa melihat Allah Subhanahu dan kata para ulama rahimahullah taala banyak bahwa Rasul yang sudah diberi nikmat hebat itu ketika dia Allah itu lupa dengan semua nikmat yang lain. Seakan-akan tidak pernah dapat nikmat sama sekali. Karena jadi keindahnya, tidak hebatnya, sempurnanya ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak? Kan? Nggak percaya? Hah? Gampang jawabannya. Sekarang kira-kira aku percaya enggak dengan grup? Percaya? Percaya. Hah? Apa caranya? Apa artinya? Kita tahu rumah ada. Tidak gampang lah. Listrik aja. Listrik. Tahu enggak? Apa rasanya kita? Tapi yakin nggak sana? Yakin. Yakin. Banyak Allah kasih banyak kita bahwa kita itu Masuk juga antum masuk jin. Tahu gak masuk jin? Gak tahu. Percaya nggak ada jin? Ada. percaya nggak? Ya? ada orang kok uh, gila, huh? Ah? dia nggak sadar ngomong, nggak sadar untuk sembuh. Tadi ngomong apa? Ya? Tapi jangan percaya kalau ada manusia bisa mengganggu jin. Nabi Muhammad pernah nangkep jin. Cuma bisa apa? Lidahnya jin Ini sekali. Lidahnya ini mesti dan tidak bilang karena itu sudah lama sekali kali dan banyak kita akan berat pokoknya Jangan gampang percaya dengan ulahnya jin. Jin itu bukan bohong. Sepakat. Semua sepakat jin dan kelam. Jadi kalau antum itu lihat orang di rupiah, kemudian kok kayak main-main, jinnya berarti eh, terbelenggu dan sebagainya, jangan hanya apa? Hanya godaan jin agar kita menjadi sombong, menjadi apa? Tidak ikhlas lagi kepada Allah Subhanahu demikian kita cukup Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh